Berusaha dan berupayalah untuk bersabar dengan berbagai macam musibah yang menimpa diri kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Tidak satu pun dari kita kecuali pasti terjerumus kepada perbuatan dosa. Oleh karenanya segeralah kita mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ketiga perkara ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bahwa ketika ia mendapatkan nikmat ia bersyukur Ketika ia dapat musibah, dia bersabar. Ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, dia segera mohon ampun. Maka tiga sifat ini merupakan alamatus sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Orang akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika menghadapi musibah, tobat istighfar ketika terjerumus kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang beriman adalah syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabahu darra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman. Karena semua urusan yang dia miliki menjadi kebaikan baginya. Dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Dan kenikmatan itu jadi kebaikan baginya. Jika ia dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu jadi kebaikan baginya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kita akan membahas pada kesempatan ini para jemaah yaitu bedah buku dari karya Al Ustaz Al Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas yaitu dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Namun dunia manis dunia menyenangkan membuat orang memburunya membuat orang mengejarnya tentu saja dunia bisa memiliki dua seperti dua mata pisau jika dia pandai memegangnya akan menjadi manfaat dunia maupun akhirat. Namun apabila tidak, tentu saja kita lihat semua ayat dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang jeleknya dunia, tentang tercelanya dunia. Dilihat dari makna dunia, ya, definisi dari dunia, dunia dari bahasa Arab, yaitu dari dunia. Jadi dunia, ad-dunia. Ad-dunia itu maknanya adalah pertama adalah ad-dani, yaitu yang hina, yang rendah. Ya, ad-dani yang rendah. Yang kedua maknanya ad-dunia adalah ad yang dekat. Ya. Maka definisi dua dari dunia ini para jemaah, dunia itu dekat. Dunia itu sebentar. Dunia itu adzani yaitu rendah, hina. Makanya dalam buku beliau dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Namun dunia sungguh mengasyikkan dan sungguh memukau. Dikatakan mengasihkan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai perhiasan. Dan perhiasan memukau, perhiasan mengasihkan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-14. Al-Imran ayat yang ke-14. Allah telah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث Sungguh telah dijadikan indah bagi manusia. Zuyyina linnas. Apa itu? Hubbus syahawati minan nisa. Yaitu kesenangan, kecintaan kepada wanita. Wanita kepada laki-laki dan juga kepada anak-anak dan juga kepada perhiasan berupa emas dan perak wal khailil musawwamah dan juga kepada kuda-kuda yang tertambat sekarang bukan kuda yang tertambat tapi alpat yang tertambat fortuner yang tertambat ya yeah. ya yeah. dan wal an'am wal harat, binatang-binatang ternak dan juga pertanian Memang ini merupakan fitrah manusia senang dan suka kepada dunia. Ya, orang yang tidak suka kepada dunia, ya keluar dari fitrahnya. Namun yang jadi pembahasan bagaimana kita menyikapi dunia. Kalau dunia diletakkan di tangan, dan sekarang Alhamdulillah, simbol-simbol sudah benar. Bola bumi di tangan manusia, berarti dunia di tangan. Masjid perlu lempar. Waktu musim haji ditinggalkan sebuah urusan, lempar dunianya. Tapi dunia kalau diletakkan dalam hati para jemaah, maka kita akan diikat oleh dunia, dikuasai oleh dunia. Bukan kita yang menguasai. Namun simpul-simpul yang benar, prakteknya banyak banyak yang tidak benar. Prakteknya bukan dunia yang di tangan kita, tapi kita berada dalam hubungan dunia. Dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Yati alam nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram." Akan datang satu masa kepada manusia di mana seseorang tidak peduli dapat harta dari mana, dari cara yang halal atau cara yang haram. Ini menunjukkan bahwa kitalah yang dikuasai oleh dunia. Tapi ingat, dunia sungguh mengasihkan, dunia sungguh memukau. Dalam surat Al-Imran ayat 14 para jamaah yang rahmati Allah. Ya, dalam ayat tersebut memberikan memberikan petunjuk kepada kita bahwa memang jadi fitrah bagi manusia senang kepada dunia, senang kepada kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia itu manis, dunia itu indah. Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna Allah azza wa jalla mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa' فإن أول فتنة بني Israel كانت في النساء Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dunia itu hulwah hulu manis maka orang semua berebut manisan ya. dunia itu manis khadiratun indah hijau makanya kalau orang mata duitan dikatakan ya matanya hijau. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya, telah berkuasakan dunia ini kepada kalian. Dan Allah akan melihat kaifa ta'malun. Bagaimana perbuatan kalian? Fattaqud dunia, Takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa dan takutlah hati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali bagi Bani Israel adalah urusan wanita. Hadis ini sahih oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dari ayat dan hadis ini agar kita tentu saja tidak mengagungkan dan mendewakan dunia tapi juga tidak meremehkannya. Walatarsa nasi nasibaka minat dunia. jangan melupakan bagian bagian minat dunia min. Minat dunia min itu min ditab'id bagian kecil dari dunia. Ya. Dari ayat dan hadis ini kita ketahui bahwa sifat karakter dunia itu adalah memang mengasyikkan dan memukau kita para jemaah. Dan memang fitrah manusia senang dengan dunia, ya, suka dengan dunia. Kalau dia punya satu tambang emas tinggi dua, tambang yang kedua. Nggak cukup freeport. Ya, tambang-tambang yang lain nanti akan digali semuanya. Ya ayuhan nas, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya, kata Abdul bin Zubair, wahai manusia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda beliau? Beliau bersabda, "Lau anna benda Adam u'tiya wadiyan mal'an min dahab ahabba ilaihi thaniyan walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan." Ya. ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب Rawahu muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam manusia itu dia diberi satu lembah yang penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang kedua. Seandainya dia diberi yang kedua, dia akan mengejar yang ketiga dan seterusnya dan tidak akan pernah menutupi rongga mulut anak Adam kecuali tanah dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat hadis ini sahih riwayat Imam Al Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ya, itulah dunia. Ya, bahwa dunia sungguh mengasihkan dan dunia memang memukau. Sehingga tidak heran dari zaman ke zaman orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Tidak heran dari zaman ke zaman orang-orang berperang gara-gara dunia. Bahkan saudara kandung bisa saling bertengkar bahkan saling membunuh gara-gara harta warisan ya. Ya, gara-gara harta warisan, gara-gara yaitu dunia. Memang dunia sangat mengasihkan. Tes, tes. Nah, para yang Allah, dalam hadis tadi, Nabi Sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan Fattahud dunya wattahud nisa Ibu-ibu Nabi bersabda takulah dunia dan takulah kepada wanita Dunia perhiasan Yang paling baik perhiasan apa? Wanita yang soleha eh, Ad-dunya mata Wa khairu mata'iha Al-bar'atus soleha Dunia adalah perhiasan Yang paling baik dari perhiasan itu adalah wanita yang solehah tapi di sini disuruh hati-hati pada wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita. Dan fitnah yang paling ditakuti Nabi, ma tuba di fitnah tak adarra 'ala rijal minat bisa Bahwa tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dan wanita. Oleh karena itu disuruh setelah disuruh hati-hati dari dunia, disuruh-suruh hati dari wanita. Ya. Dan orang biasanya menyingkat dengan tiga tak yaitu harta, tahta, dan wanita. Banyak manusia yang tertipu dengan ketiga perkara ini, ya sehingga tertunduk kepada wanita, menguasai tahta dengan semaunya, dan menguasai harta dengan seenaknya. Akhirnya kedoliman merajalela di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana. Maka di sini antara peringatan Nabi agar takut kepada dunia, agar hati-hati kepada wanita. Namun dari hadis yang lain, dunia itu perhiasan yang paling baik dari perhiasan wanita yang solehah yang namanya rezeki ibu-ibu ya sebab kalau ibu-ibu dengar hadis yang seperti ini aduh kok kami jadi sasaran di sisi lain Nabi juga mengangkat wanita apa kata beliau ya uh, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam man razaqahullah imra'atan salihatan faqad anahullah bisyadri dini falyattaqillah bisyadril baqi barang siapa ya yang diberi oleh Allah Taala rizki berupa apa istri yang soleha maka Allah telah menolong orang itu separuh dari agamanya maka bertakwalah kepada Allah separuh dari sisa agamanya ini menunjukkan kemuliaan wanita tapi wanita yang soleha kalau tidak solehah Tetap dunia tetap bisa takulah kepada dunia dan takulah kepada perempuan, takulah kepada wanita. Ya, sehingga akhirnya banyak orang yang takut-takut sama sama istri. Bertukuk lutut, akhirnya apa? Kalau kerja sama dalam ketakwaan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sebaliknya ibu-ibu, ibu-ibu membisikkan suaminya untuk dorong bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min Mari saling menarik bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang ada. Sehingga kutun ya wa takun nisa, takuna dunia dan takunlah kepada wanita. Di sini bisa menjadi sebaliknya. Wanita, ya istri-istri ini justru mengarahkan suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyumbang masjid, mau nyumbang anak yatim, istrinya membisikkan, "Pak, Bukankah anak kita mau kuliah? Padahal anaknya masih kelas 6 SD, masih 6 tahun. Sudah dilakukan mungkin. Ya, masih 6 tahun kuliahnya. Ya. Itu para jemaah. Tapi bagi wanita yang soleh tidak masjid. Kenapa? Jangan khawatir. Ya, wahai suamiku, sedekah tidak mengurangi harta. Keluarkan dia sabda Nabi bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sedekah sedekah turmin mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kerjasama yang baik antara suami istri. Maka apa? Kecintaan kepada wanita, wanita kepada, kepada laki-laki akan menjadi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah, dunia sungguh mengasihkan dan dunia memang sungguh memukul. Orang punya lembah emas satu, bikin yang kedua. Buka tambang lagi, buka terus, terus tidak akan berhenti. Apa yang bisa menghentikan mereka? Hanya tanah ketika sudah masuk ke dalam mulut, alias kematian para jamaah. Orang yang punya tambang freeport, orang yang punya tambang emas di mana-mana, apapun namanya, tetap semuanya akan masuk ke dalam rumah masa depan dua kali satu meter tidak akan lebih. Bukankah demikian? Meskipun terkadang sangat ironi, sudah mati kok masih gengsi, sudah mati masih gengsi, ingin dikubur di kuburan yang mewah. Ya, karena kita sudah mati, gak bisa apa-apa. Pesan di San Diego yang ada di Kerawang situ, itu di sana sudah banyak itu kuburan-kuburan mewah. Bahkan semakin dekat dengan danau semakin mahal. Mungkin anggapannya bisa berenang di danau tersebut. Ya. Lebih baik harta yang kita miliki. Keluarkan kalau ada haknya untuk zakat mal. Keluarkan untuk masjid. Keluarkan untuk anak yatim. Keluarkan untuk fakir miskin. Itulah yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sudah kau bagi semua daging kambing itu? Sudah ya Rasul tinggal pahanya. Yang tinggal yang kau bagi, paha bukan yang tinggal. Yang tinggal itu yang kau bagi. Itulah yang jadi milik kita. Itulah para jamaah rahmat Allah. Ya. Karena mengasihkan dunia itu manusia yang memburunya dengan membabi buta para jamaah Sudah tidak mengenal yang halal, tidak mengenal yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir dengan kemiskinan, sehingga sering kita dengar ya hadis disampaikan banyak motif itu apa? Kadal fakru an yakuna kufron. Kekuf, kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Itu hadis tidak ada asalnya, la asalam. Tidak ada asal. Bukan hadis. Ya. Nabi tidak takut kepada kekalian kefakiran. Sampai Nabi bersumpah, "Fa wallah Bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Akan tetapi aku khawatir kepada kalian dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian saling berlomba untuk merebutnya sebagaimana mereka berlomba untuk merebutnya dan dunia telah membinasakan kalian, ya. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Orang berbangga-bangga dengan banyaknya dunia yang dimiliki. Ya. hatta zutumul Telah melalaikan kalian at yaitu memperbanyak dunia? Sudah berapa alpat yang kamu miliki? Sudah berapa fortuner yang kamu miliki? Wah, dia punya dua, satunya beli lagi. Dia ganti lagi, satunya ganti lagi. Terus dia akan pernah berhenti bersaing para jemaah, Hatta zurtumul maqabir sampai kalian masuk ke liang kuburan. Namun kalau dunia berada di tangan kita para jemaah, insya Allah ya kita akan bahagia dan tetap merasakan nikmatnya dunia. Orang yang punya 10 apartemen apakah semua ditempati? Orang yang memiliki sekian banyak villa apakah semua akan ditempati? Yang menempati pembantunya. Mobil 10 biji apakah kakinya di satu mobil ini, satu ini, tangannya ini kemarin? Tidak satu yang dipakai para jemaah. Jantungnya berdebar-debar karena sudah tercium KPK. Ya, dan pas sudah dipegang, apa artinya? Dulu dikawal supaya tidak diganggu oleh orang. Sekian menjabat dikawal pakai baju kuning supaya nggak lari. Sama-sama dikawal, tapi beda kondisinya. Mari kita sadari itu. Sadari semua para jemaah ya bahwa dunia tidak lebih jelek daripada apa? Bangkai bangkai kambing. Dunia lebih jelek daripada bangkai bangkai kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Ya, <clears throat> Anda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marra bisuki dakhilan min ba'dil aliyati wan nasu kanafatahu فمر بيد يد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان علما فيه لأنه أسف فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Jabir meriwayatkan ketika beliau melewati pasar ya beliau masuk dan kemudian beliau melewati seekor bangkai anak kambing lalu dipeganglah oleh beliau telinganya dan beliau bertanya kepada para sahabat Siapa dari kalian yang mau membelinya dengan satu dirham? Satu dirham. Para sahabat mengatakan kami tidak ada yang tertarik sedikit pun. Apa yang bisa kami lakukan kepada kepada bangkai anak kambing itu? Nabi bertanya lagi, atau hibuna annahu lakum?" Maukah ya kambing bangkai kambing ini menjadi milik kalian? Atau apa kata para sahabat? Demi Allah, seandainya dia hidup, kambing itu cacat. Ya, telinganya cacat. Dan dia bangkai. Bagaimana dia bangkai? Seandainya hidup cacat telinganya. Apalagi bangkai ya Rasul. Uang apa? Jangankan beli dikasih saja tidak tidak mau. Apa kata beliau? Demi Allah, Benar-benar dunia itu lebih hina, lebih jelek di sisi Allah daripada bangkai anak kambing tersebut. Daripada bangkai anak kambing tersebut. Itulah para jemaah. Allah Nabi SAW memberikan permisalan ya bahwa dunia ini di sisi Allah tidak lebih jelek daripada bangkai anak kambing ya bahkan seandainya dunia itu lebih mulia ya jadi bagi anak kambing atau bahkan lebih kecil lagi seandainya dunia itu sebanding dengan sayap satu sayap seekor nyamuk tidak diberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Laukan di dunia tak ta'dilu indallah janaha ba'udah ma taqa kafir minha syurbat syarbat tabain. Seandainya ya dunia itu sebanding dengan sayap satu ekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir meskipun hanya satu teguk minuman. Dunia, kalau kita benar dalam mengurusi, dalam menyikapi tentu akan menjadi pertolongan di hadapan Allah bagi kita para zaman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang mereka infakkan. Wa afiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa wa akun minas Wa afiku mimma mim mim di sini min ditab'id sebagian Ya, lima rakaat lakum yang kami rezeki kepada kalian, bukan semua, bukan sebagian. Oleh karena itu para jemaah zakat mal berapa persen? Hanya dua setengah persen, hanya dua setengah persen. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang kepada kalian, ajal Lalu dia mengatakan, Rabbi, Ya Allah, laula akhartani ila ajali qarib. Seandainya petunda sebentar saja kebatian ini. Sebentar saja, hanya sekedar saya tanda tangan untuk masjid. Maka semuanya terlambat. Ya. Fa'asaddaq wa aku minasulihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Apa? Terlambat wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila ajar sudah tiba maka tidak bisa maju tidak bisa mundur para jemaah oleh karenanya mari ini bukan hanya sekedar orasi ini bukan hanya untuk menakut-nakuti dan memang dalam agama itu boleh at-targhib wa tar wa memberi semangat dan takut nakuti ya karena kita sebagai orang Islam kita jangan berspekulasi. Mari kita dengarkan apa yang telah menjadi peringatan Allah dalam Al-Quran. Mari kita perhatikan apa yang menjadi warning dari Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Insya Allah kebahagiaan yang kita rasakan para jemaah. Dia dapat rezeki bersyukur, dia dapat musibah bersabar, dia terjerumus ke dalam dosa bertobat istighfar pada Allah. Itu tanda kebahagiaan. Syukurnya kita dengan harta Ya, cari yang halal. Sungguhnya kita dengan harta satu M, dua miliar, tiga miliar, tapi haram. Ya, buat apa? Maka ibu-ibu bisikan pada suaminya, Mas, jangan berambisi. Perhatikan yang halal, yang penting banyak. ah, itu. Ya. Semangat. Perhatikan yang halal yang penting banyak. Sudah sedikit haram. Para jemaah. Yang halal saja nanti akan jadi pertanyaan di hadapan Allah. Bagaimana dengan yang haram? La tazulu qadama ibni Adam inda rabbih al qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma wa an rizqihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqa wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga, rezekinya dari mana dia dapat. Setelah dia dapat, tidak berhenti. Oh, dapat dari halal. Masih diperiksa lagi. Untuk apa dia pakai. Apalagi yang haram. Dipakai mesti yang haram. Dipakai dapat yang haram. Saya kan untuk masjid. Ya, korupsinya 5 miliar untuk masjid 100 ribu. Ya. Harta 5 miliar untuk masjid tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik kecuali yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> dunia adalah senda buruk. Ya maaf nih yang bawa buku, saya sengaja lompat-lompat ya karena memang waktunya terbatas untuk kita. Dunia adalah senda buruk pada halaman 13. Kalau tadi dunia sungguh mengasihkan halaman 48 dan 44. Halaman di halaman 13. Allah Ta'ala berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama tali ghaidin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah sesungguhnya dunia itu laibun walahu senja gurau. Zina, perhiasan, watakakurun, saling berbangga-bangga satu sama lain. Sampai ibu-ibu kadang-kadang emasnya itu kayak rangkaian kayak becak sampai gak bisa gerak nih. Sampai segini. Ini kan saya nepuk. Yang satu beli yang gede lagi. Berlomba-lomba memperbanyak. Ya. suruh fil Allah Saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Dan dunia kata Allah seperti air hujan yang membuat ya para petani yaitu apa? terkagum-kagum melihat tumbuhan yang tumbuh dari air hujan tersebut. kemudian tumbuhan itu ya mengering dan menguning, akhirnya hancur. Itulah dunia. Kita lihat ya pohon-pohon yang mudah mengering. Ketika tanah itu kosong, lalu dituruni air hujan, kemudian tumbuh di situ beberapa pohon dedaunan yang membuat kita melihatnya dengan terkabur. Ya. Lalu apa? Tanaman tersebut kena sinar matahari begitu panas, kemudian mengering, kemudian menguning, kemudian hancur. Itulah dunia yang dijadikan permisalan demikian permisalan oleh Allah Taala. Ya, artinya tidak akan ada bekasnya para jemaah. Oleh karena itu tadi dari ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, sudah engkau bagi semua wahai Aisyah kambing daging kambing itu sudah ya Rasul, tinggal pahatnya. Yang tinggal yang kau bagi Aisyah. Yang tinggal yang kau bagi. Bukan yang paha yang belum dibagi yang tinggal. Maksud Aisyah yang tinggal yang akan kita makan sendiri. Ya, yang kau bagi itu ya, ya yang tinggal ya. Yang tinggal untuk kita para jemaah. Nah, mari kita sadari sejak sekarang Jangan sampai menyesal seperti ayat tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Infakkanlah Keluarkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yaitu yang namanya kematian. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, Ya Allah, ya seandainya engkau tunda sebentar saja kebacaan ini, hanya sekedar datang ke notaris untuk menandatangani, hanya sekedar untuk mengatakan pada anak-anakku, ini untuk masjid, ini untuk ini, ini untuk ini. Fasad aku saya akan bersedekah dan saya akan melakukan amal soleh, menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat, para jemaah, terlambat sudah. Ya, kalau sudah nyawa di sini, Kalla ida balaghat at-taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Kalla ida balaghat at Ingatlah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Siapa bisa mengobati? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia menyangka bahwa perpisahan sudah dekat dengannya. dan dia akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungan jawab oleh Allah wa taala. Memang dunia itu manis. Ini memang eh, merupakan fitrah. Allah taala fitrahkan dunia itu indah, dunia itu manis, dunia itu menyenangkan, dunia itu menarik. Fitrah manusia diberikan fitrah kepada dunia seperti itu. Namun ingat para jemaah, ya, tidak ada dalam Al-Quran kecuali celaan terhadap dunia. Tidak ada dalam hadis kecuali celaan terhadap dunia. Maka hendaklah kita pandai-pandai dalam menyikapi dunia ini. Dunia kata Nabi seperti bangkai kambing. Kalau dunia itu sebanding dengan seekor ya sayap seekor nyamuk, maka apa? Tidak akan diberikan. Laukana di dunia takdir ta'dil Allah. takdir indah jadah janaha ba'udah ma kafiron kafiran walau surbatamai. Seandainya dunia itu sebanding dengan ya sayap ekor nyamuk maka tidak akan diberikan oleh Allah Taala dunia tersebut kepada orang kafir ya meskipun hanya seteguk air. Tapi dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Ya, dunia sijnun lil mu'min ya wajan jannatun lil kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman, merupakan surga bagi orang kafir. Karena apa? Kita mencari dunia tidak bebas. Ada aturan lainnya. Perhatikan yang halal. Tapi sekarang para jemaah banyak prinsip yang mengatakan, Mas, zaman sekarang mas, jangankan yang halal mas, yang haram saja sulit. Yang haram sulit maka akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang syubhat saja tidak mau. Ya. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى yang halal jelas yang haram jelas di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang subhat yang samar yang tidak banyak manusia yang tahu barang siapa yang meninggalkan subhat berarti dia telah selamat agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjumus ke dalam subhat bisa terjerumus kepada yang haram. Seperti pengembala kambing yang ber uh, apa namanya mengembala kambingnya di tempat tempat yang terlarang. Nah sekarang ya jangankan yang haram, yang subhat pun jangan diterjang para jemaah. Itu namanya kita tidak tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia mendingan pak yang subhat daripada yang haram. Ya. Jangankan yang halal, yang haram sulit. Jangan kita berkata seperti itu para jemaah dunia luas fantasiru fil ardi wa bertabur bil fadlillah berjebarlah di atas muka bumi cari karunia Allah SWT banyak yang halal cuma yang membuat haram adalah apa yang membuat kalah matanya karena orientasi dunia yang begitu kuat dan orang yang orientasi dunianya semata-mata akan disulitkan urusan dunianya oleh Allah Ta'ala Man dunya hammahu alaihi amrahu wa ja'ala baina wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man akhirah niyatahu jama'a amrahu wa ja'ala ghinahu fi Barang siapa yang tujuannya dunia semata, materi-materi oriented, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan rasa kurang di kedua perempatannya dan dunia tidak akan pernah datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Ini para jemaah. Dunia akan datang dalam keadaan terhina. Kenapa saudara jujur dalam berjaga? Untuk menjaga brand, berarti bukan akhirat tujuannya. Kenapa jujur dalam berdagang, menjaga pelanggan, menjaga customer? Bukan. Akhirat tujuannya. Kenapa kau tidak berbohong? Kenapa kau jujur? Ya karena berbohong hukumnya haram. Iya kawal kadib, faidal kadib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Hati-hati dari kebohongan, karena kebohongan menyeret orang kepada dosa dan dosa menyeret orang kepada neraka. Ini artinya akhirat yang menjadi tujuan tujuannya. Sehingga jangan heran kalau kita pesan barang, ya pesan ke pulang. Loh kenapa kok pulang? Pulang harus bayar cash, harus kontan. Itu pun juga harus menunggu waiting list. Tidak masalah, nunggu lima bulan, tidak apa-apa. Terhina datang. Terhina. Karena orang itu jujur, jujurnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita jujurnya karena Allah, dunia akan ikut para jemaah. Barang siapa akhirat tujuannya. Maka orang yang tadi berdagang dengan kejujuran karena takut berdusta, takut berbohong, karena bohong adalah dosa, bohong menjadi kepada neraka, ini artinya kita akhirat. Dan Allah akan menolong kita. Ya, Allah menolong kita dengan cara apa? Tadi sudah masuk ke dalam hati customer, hati pelanggan. Kemudian apa? Berikutnya, datang dengan terhina. Order pesanan harus nunggu sekian lamanya. Gak ada masalah. Yang penting bulan karena bulan jujur. Jujurnya bukan karena menjaga pelanggan, tapi jujurnya karena karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut dia berbohong, takut dia berdusta. Nah, sekarang orang mengatakan, sekarang kita harus jujur, bisa mati terbujur. Makanya para jemaah orang bohong itu sangat mudah sekali. Sudah sampai mana pak? Oh sudah dekat kok. Mana masih masih di rumahnya. Ya. Namun saya berikan contoh ya kalau sudah dalam keadaan terdesak dan darurat ditagih hutang ditelepon ada namanya ini pulang ini pasti dari hutang ya kalau saya kasih tahu saya di rumah pasti datang ke rumah Caranya gimana? Jangan berbohong, tauria. Ya, keluar dulu. Pak di mana? Oh, maaf, saya nggak di rumah, lagi di luar. Padahal di <laughs> lewat pintu. Nggak bohong, boleh. Ulama mengatakan boleh. Ya, tapi jangan dibiasakan kata Syaikhul kalau dibiasakan ya orang nggak bakal percaya. Tapi darurat daripada kita bohong dan tahu ya ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar as Pernah dilakukan Nabi Ibrahim, Ibrahim Tauliyah. Ya, di mana Pak? Nah, langsung keluar ini, keluar. Oh, saya nggak di, maaf saya nggak di rumah, saya lagi di luar. Ya, betul nggak di luar, nggak di rumah, di luar depan, depan pintu, ya, di pekarangan. Nggak bohong. Pak. supaya apa? Supaya nggak terbiasa. Ibu-ibu sama anak kecil, sama anak-anaknya. Nanti kasih permen deh, kasih kasih kasih Nanti gini deh, gak, gak muncul-muncul. Itu namanya ngajarin bohong sama anak-anak. Dan tidak boleh para jamaah. Dia akan menilai dan akan melihat dan akan merekam. Oh ternyata begini gak apa-apa. Dipakai dia dengan bersama dengan teman-teman. Ini para jamaah. Ya. Dan biasanya bohong ini dipakai untuk meraup keuntungan dunia yang sebesar-besarnya. Waliyahzubillah. Dunia seperti bangkai anak kambing. Kenapa harus diraih dengan cara yang tidak terhormat? Dengan cara terhormat pun, kalau tidak dipakai dengan cara yang terhormat, nanti juga akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya para jemaah, jangan kita tertipu dengan dengan dunia ini. <clears throat> dunia adalah bangkai kambing. Ya. Kemudian dunia terlaknat pada halaman 26 bagi yang mengikuti bukunya. Dunia terlaknat. Apa kata Nabi? Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dikullah wa ma walahu alimun wa muta'allimun. Ingat, dunia itu terlaknat. Laknat. Ya. Arti famati laknat para jemaah Laknat itu adalah jauh dari kasih sayang. Ba'idun an rahmatu laknat. Makanya ketika ada onta dilaknat sama pemiliknya, Nabi nyuruh jauhkan jauhkan onta sudah dilaknat sama pemilik. Jadi kita nggak boleh melaknat sembarangan. Ya. Dan dunia ini tidak terlaknat kata Nabi. Dan semua yang ada di dalamnya terlaknat. Kalau rumah pihak, kecuali apa? Zikrullah wa mawala wa alimun wa muta'al Kecuali dikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, alim atau muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Mudah-mudahan kita masuk di dalam. Amin. Ya. Orang yang berilmu dan belajar ilmu. Kita sekarang lagi belajar. Saya lagi belajar. Kita lagi belajar. Muta'allimun. Itu terbebas dikecualikan dari laknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dunia itu terlaknat, dunia terlaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali apa? Zikir kepada Allah dan ketaatan. Bisakah kita taat dengan dunia? Siapa bilang tidak bisa? Bangun masjid taat dengan dunianya. Pergi haji taat dengan hartanya. Pergi umroh taat kepada Allah melalui uangnya. Nah ini yang dimaksud para jamaah. Bagaimana kita bisa seperti itu? Dan tetap kok kita tetap bisa merasakan dunia itu para jamaah. <clears throat> Apakah setelah kita menginfakkan kita nggak bisa pakai mobil lagi? Masih bisa. Makanya saya bandingkan dengan orang yang punya 10 apartemen, apakah semua ditempati? Ya tempati pembantunya. Harus bayar lagi tidak pembantunya. Ya. Begitu pula dengan yang punya 10 mobil, apakah semua ditempati? Tidak. Semua dipakai tidak. Dan ya, tetap saudara bisa pakai, bisa milih. Ya. Orang mengatakan berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Makanya ya ulama menyebut sebenarnya orang yang memberi dia telah mengambil Ketika kita, kita memberi kepada orang yang sangat butuh, kita telah mengambil kebahagiaan. Kita senang, kita tersenyum, membuat orang lain tersenyum. Hati kita berbunga-bunga, membuat orang senang. Tidak ada para jemaah ceritanya orang yang memberi dengan keikhlasan dia sedih tidak ada. Lihat, ya tidak ada orang yang memberi dengan keikhlasan tidak ada memberi dengan kesedihan, pasti dia bahagia. Nah, itulah namanya ketaatan. Supaya tidak salah paham, kemudian salah paham, ada yang salah paham, kemudian ditinggalkan semuanya, lalu apa? Dia dalam keadaan terluka-luka, membiarkan anak istrinya terluka-luka, tentu tidak benar. Tidak benar. Ya. Yang benar apa? Yaitu kita pegang dunia di tangan kita, kebutuhan kita penuhi, anak istri kita penuhi, tapi kita tidak tertipu. Di antara tertipu yang tadi saya katakan ibu-ibu, suaminya mau infak untuk masjid, mau infak untuk anak yatim, untuk untuk fakir miskin, membantu anak-anak yang tidak mampu. Istrinya disikin. Pak, anak kita kan mau kuliah. Ya, sementara kuliahnya masih enam masih 6 tahun, masih 6 SD, masih kelas tiga SD. Sudah ditakut-takutin sama sama istri. Makanya sudah apa takut dunia wa bisa nisa. Takutlah dunia dan takutlah kepada wanita. Tapi ibu-ibu insya Allah yang di sini wanita solehah insya Allah, amin. Ya, nggak tahu lagi kalau sudah pulang ke rumah nanti. Ya. ya. Tapi kenapa ibu-ibu? Karena wanita lah ya banyak menjerumuskan ke dalam api neraka. Tapi wanita ya rezeki kata Nabi ya rezeki tidak hanya berupa mobil berupa rumah berupa uang berupa dolar berupa tidak tapi wanita yang solehah adalah rizki. man razaqahullah imra'atan solehatan faqad a'anahu Allah syatri dini fal yattaqillah syatri baqi barang siapa yang Allah berikan kepadanya rizki berupa istri yang solehah Allah telah menolong separuh dari agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dari separuh sisanya. Istri yang solehah, mas, ayo kita umroh, sudah nggak perlu ya ke tempat yang lain. Ya. Umroh, tapi umrohnya yang benar. Ada umroh jalurnya umroh Madinah, Mekah, Hong Kong. Ya. Ini iya. apa hubungannya? Madinah, Mekah, Aqsa nggak ada masalah. La tusaddu rihal illa ila balaghi masajid al-Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadza. Tidak boleh kita mengadakan perjalanan ibadah kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, masjidil Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, yang dulu biasanya pergi ke tempat-tempat, ini perginya untuk umroh bersama keluarganya yang dulunya untuk foya-foya disisikan untuk apa? Untuk fakir miskin. Dicari fakir miskin dari keluarganya yang terdekat, ponakannya, pamannya, bibinya. Cari yang terdekat, jangan yang jauh dulu. Yang terdekat dulu, sisir yang terdekat. Ya, karena sedekah itu lebih utama diberikan pada siapa? Yang punya kerabat. Kenapa? Pertama dapat pahala sedekah, yang kedua menyambung silaturahmi. Silaturahmi. Sisir dulu. Lebih lagi, lebih jauh lagi lebih jauh kan para jemaah. Nah, insya Allah kalau kita bisa melakukan kehidupan seperti itu, kebahagiaan yang akan kita rasakan dunia dan akhirat. Asalkan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan hanya mendap bukan untuk mendapatkan gelar sebagai dermawan tidak, tapi semata-mata karena Allah. Kita akan merasakan bahagia. Toh kita tetap juga merasakan dunia yang kita miliki para jemaah. Bukan berarti nggak boleh pakai mobil, kemudian ganti pakai becak tidak ya bukan berarti nggak boleh pakai apartemen kemudian harus apa harus kontrak tidak tidak silahkan silahkan tapi jangan lupa ya wa'aufiku mimma razaqnakum Infakan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan insya Allah nikmat para jemaah <clears throat> kemudian yang lebih parah lagi permisalan yang diberikan Nabi pada halaman 28 yang punya bukunya seperti apa? Seperti kotoran manusia. Ya. Seperti kotoran manusia. Dunia itu seperti kotoran manusia. Sebagaimana dari Abdul Haq bin Sofyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ya Abdul Haq, ma ta'amuka?" Qala, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Qala, "Thumma yasiru ila madha?" قال إلى ما قد علمت قال فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا رواه أحمد Wahai <clears throat> Duhab, apa yang kamu makan? Makananmu apa? Duhab mengatakan, Wahai Rasulullah, makanan saya daging sama susu. Nabi bertanya lagi, kemudian daging sama susu itu nanti jadi apa? Setelah dimakan masuk perut, jadi apa? Jadi apa saudara? Antum tahu tidak jadi apa? Kata Zohar, ya seperti yang kau tahu ya Rasul. <laughs> Seperti yang kau, seperti yang kau tahu. Setelah masuk ke perut, diolah, diproses, dicerna oleh lambung, jadi apa? Seperti yang kau tahu ya Rasul. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah memberikan permisalan apa yang keluar dari perut anak Adam itulah permisalan di dunia untuk dunia yaitu sama dengan the all ya. sama dengan kotoran manusia para kita Yang kalau kita melihat seperti ini ngerti sudah. Seperti bangkai kambing tidak sebanding dengan seekor sayapnya seperti kotoran manusia. Kurang apa lagi? Terlambat. Kalau kita salah dalam mengurusi dan menyikapi dunia. Tapi kalau benar, insya Allah tidak demikian. Insya Allah akan menjadi manfaat yang besar. Oleh karenanya, kajian seperti ini kita adakan bukan untuk orasi, bukan untuk apa-apa. Mari kita sadari benar. Jangan kita berspekulasi. Toh ketika kita menyadari dengan benar bukan berarti kita tidak bisa menikmati dunia yang kita miliki. Tetap Jangan sampai ya kita menjadi orang-orang ya yang mencintai harta ahli waris. Kata Nabi kalian ini suka dengan harta ahli waris. Oh tidak ya Rasul. Ya kalau sudah kamu mati kan juga sudah menjadi hartanya ahli ahli waris. Dan tetap ahli waris harus dapat bagian. Ketika ada seorang sahabat mau meninggal, Ya dia mau menginfakkan separuh dari hatinya, dari hartanya. Jangan kata Nabi. Pertama 34, dan separuh, jangan. Lalu baru sepertiga. Ah, apa apa kata Nabi? Wasulusu sugati Sepertiga itu sudah banyak. Hal nah, itu tetap, tetap diberikan kepada ahli waris diberikan. <clears throat> Artinya apa para jawab? Tidak kemudian kita bermiskin-miskin ria tidak. Kemudian kita membangkrutkan diri, tidak. Tidak. Akan tetapi di sini kita disuruh hati-hati dan di dalam mencarinya jangan ya seperti apa? Seperti serigala yang dilepas kepada dua eh, kepada sekawanan kambing. Ya. Serigala yang dilepas <clears throat> dengan sekawanan kambing itu serigala serigala yang yang lapar ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, beliau menjelaskan seperti apa uh, seperti serigala yang lapar dilepas kepada anak setawanan anak kambing. <clears throat> Bahwa beliau mengatakan tidaklah Ya, serigala dua madibani jari'an tidaklah dua serigala yang lapar tidak lebih berbahaya ya, yang dilepas pada kambing dari orang yang terakah dengan dunia padahal kita tahu kalau serigala lapar mereka sangat puas untuk menerkam mangsanya dan orang yang memburu dunia dia akan merasakan keletihan yang tidak akan pernah berhenti Muhibbu dunya la yanfaqu min talab. Hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la Dalam halaman 77. Pecinta dunia tidak akan lepas dari tiga hal. Kesedihan, kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Kemudian wa ta'abun daimun, keletihan yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Dan apa? Penyesalan yang tidak pernah berhenti. Menyesal Ketika dia sudah meninggal, kenapa dia tidak menginfakkan hartanya? Letih, kenapa? Dia selalu dikejar-kejar oleh urusan dunianya. Letih, tidak akan pernah berhenti. Ya. Itulah dunia para jemaah. Oleh karenanya, mari dalam kita senantiasa untuk berhati-hati. <clears throat> dunia seperti penjara bagi orang yang beriman dan dunia merupakan surga bagi orang yang kafir ad-dunya sijnun lil mukmin sijnul mu'min wa dunya uh, wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena memang tidak bisa sembarangan kita meraih dunia. Tidak boleh sembarangan kita menggunakan harta kita. Dan hidup di dunia ini kata Nabi tidak lebih seperti kita hidup atau kita berlindung di bawah pohon ketika kepadatan ketiga kepada saya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, ma ana wad dunya, inna masali wa masalu dunya kamasali raqibin dhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Apa artinya dunia bagi saya kata beliau? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya permisalan antara aku dengan dunia seperti orang yang mengendarai kendaraan, dia berhenti lalu berteduh di bawah pohon, istirahat sebentar lalu dia meninggalkan. Sekarang kalau pakai motor, ya, kalau pakai mobil nggak berteduh, kalau pakai motor berteduh di bawah pohon. Apakah kita akan selamanya berteduh di bawah pohon? Tidak, kita akan tinggalkan pohon itu. Nah kata Nabi, kita sebentar di bawah pohon itu. Makanya ketika Nabi tidur di atas tikar yang sampai apa ini kulit beliau yang membekas, Umar menangis melihat seperti itu. Sementara penguasa-penguasa ya kaisar-kaisar yang ada, Romawi dan yang sebagainya, mereka bergelimang harta. Ya Nabi mengatakan, untuk apa dunia bagi saya? Apa urusannya dengan saya? Dunia bagi saya tidak ubahnya seperti orang yang berteduh karena kepanasan di bawah pohon, lalu dia istirahat sebentar, lalu tinggalkan. Oleh karena itu beliau mengatakan pada Abdullah bin Umar, "Kun di dunia ka'annaka korib, aw sabil." Hiduplah kau di dunia seperti orang yang melancong, seperti turis. Turis akan kembali dia ke kampung halamannya. Atau orang yang menyeberang jalan. Jalan tidak panjang. Namun hati-hati, ya. Meskipun jalan itu pendek, lalu lalang kendaraan kanan kiri kalau tidak hati-hati meskipun pendek kita akan kena terjang kendaraan terjatuh. <clears throat> Kemudian dunia ya seperti tetesan air laut ketika jari kita dimasukkan ke laut lalu kita angkat jari kita netes jari jari kita itulah dunia para jemaah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di di akhirat Wallah mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'u hadihi wa syara yahya bisababa fil yammi falyanzur bima Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian yang menyelupkan jarinya ya isba'hu asbaba yaitu jari telunjuk masukkan ke laut lalu angkat lalu tetesan air dari jari itulah dunia dan laut itulah akhirat padanya. Tidak ada artinya, tidak ada bandingannya. Ya. Dan dunia ya nikmat yang direbut oleh sekian miliar manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu cuma satu bagian. Ada seratus rahmat yang satu bagian yang kita rebut di dunia ini. Yang 99 adalah nanti di akhirat. Inna Allah khalaqa yawma khalaqa samawati wal ard mi'ata rahmah. Kullu rahmah ibaqa ma baina samai wal ard. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Fabiha ta'tifu walidatu ala waladiha. Wal warsu wa tayu ba'duha ala ba'din. Fa'idha idza kana yawm al-qiyamah akmalaha bihadihir rahmah Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan seratus rahmat. Dan masing-masing rahmat itu ya tingkatannya seperti langit dan bumi. Dan Allah jadikan satu rahmat diletakkan di dunia, di mana dengan rahmat itu seorang ibu menyayangi anaknya, ya demikian juga binatang-binatang buas dan burung saling sayang satu dengan yang lainnya maka yang 99 akan disempurnakan nanti pada hari kiamat artinya tidak ada bandingan ya. yang ada hanya iman para jemaah ya. yang harus ada adalah iman Orang beriman kata Allah, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang beriman, dia disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika dibacakan ayat Allah bertambah iman dan pada Allah mereka bertawakal. Maka ketika kita tadi mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada adalah bertambah iman kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sangat panah ini, ya dan ketahuilah ukuran sukses orang Islam bukanlah bintang yang berjejer di pundaknya bukan dolar yang berlipat dalam tabungannya, begitu pula bukan rumah yang bertingkat, bukanlah mobil yang mengkilat, akan tetapi suksesnya seorang muslim dimasukkan ke surganya Allah, diselamatkan dari neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran 108 Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses dan itulah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Waktu yang diberikan kepada saya uh, sudah habis ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sampai di sini dulu. Insya Allah uh, eh, isi secara global dari buku ini sudah tersampaikan ya. Yang ingin mengetahui lebih jelas silakan miliki bukunya. Ya bukan promosi, ya harganya tidak seberapa, tapi masya Allah isinya akan mengingatkan kita, membuat kita hati-hati, membuat kita untuk lebih waspada, ya waspada terhadap dunia agar kita tidak tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung atau tertulis. Ya, Ada kabar sholat subuh di Indonesia terlalu cepat. Itu sudah kabar sudah lama sekali. Ya, kabar itu sudah lama sekali. Ya. Nah, dari mana tahunya cepat? Ya harus melakukan penelitian dan penelitian itu ya haruslah yang berkompeten yaitu negara seperti urusan uh, uh, hari raya ada rukyah Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, taro nasu al-hilala wa ra'aituhu." taro nasu al-hilala wa ra'aituhu. Fahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama wa amara nas Orang-orang melihat hilal, aku juga melihat Lalu aku beritahukan kepada Rasul, Rasul berpuasa dan menyuruh orang berpuasa. Nah ini juga demikian. Waktu sholat, yang biasanya yang berwenang untuk menentukan waktu sholat siapa? Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia berada di bawah siapa? Kementerian Agama. Pemerintah. Jangan kita menyampaikan sendiri kemudian membuat orang bingung. Sebagaimana pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ya. Dan selesai ini, ya, kalau beliau sholat, lihat jam ke jam Bagaimana? Tidak sama di Saudi itu pergi ke haram baik di Masjid Nabawi atau Masjid Madinah atau di Mekah itu pasti ada jam jadwal dengan jam. Mau berinfak atau sedekah tapi banyak utang. Tapi kalau menunggu utang lunas lama bisa gak bisa pernah berinfak bagaimana baiknya? Sepertinya orang hidup zaman sekarang ini Ah, antum bisa menjawab. Ah, semua bisa melanjutkan karena semua mengalami hidup dengan dia utang, dengan kredit. Ini nyicil, ini nyicil, ya. Nah, orang yang utang seperti itu, dia kan sudah punya hitungan bisa bayar, bisa membayar. Ya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Dia bisa membayar berarti apa? Ya dia tetap punya kewajiban untuk apa? Ya untuk seperti zakat fitro. pun zakat mal kalau memang sudah sampai nisab dan haul tetap kewajiban. Ya. Bahkan masih diperbincangkan ya perbedaan ulama punya uh, punya piutang pada orang belum terbayar apakah wajib dikeluarkan zakatnya ada yang mengatakan iya ada yang mengatakan tidak ya meskipun bagi saya roja tidak karena harta belum di tangan belum tentu dibayar sama orang Tetap meskipun utang saya yang tapi banyak utang, tapi banyak utang. Tes banyak utang di sini tinggal definisinya seperti apa. Ya. Kalau nunggu utang lunas lama, bisa nggak bisa pernah berinfak. Insya Allah dengan kita berinfak bersedekah diberikan rezeki oleh Allah Taala, ditambahkan sini. Syekh Muhammad bin ini ketika menjelaskan hadir ya mana kosok sedekatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Itu tidak berkurang maksudnya apa? Nominal tidak berkurang yang pertama. Yang kedua adalah apa? Adalah berkahnya. Kita itu para jemaah sudah biasa dengan logika matematika. Kalau 10 juta diambil 5 juta sama dengan 5 juta. Coba sekarang kita sepakat 10 juta diambil 2 juta sama dengan 25 juta. Kira-kira apa? Semua mau berin, mau berinfak. Kita sepakat harus karena Nabi mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang pasti keberkahan insya Allah akan dijaga oleh Allah SWT. Apakah benar sholat qobliyah isya sebanyak empat rakaat nilainya setara dengan empat rakaat pada waktu Lailatul Qadar? Enggak, enggak benar. Ya, pernah saya dengar hadis ini, ya. Pernah dengar hadis ini, cuma saya agak lupa, ya, coba nanti saya cari. <clears throat> Karena Lailatul Qadar memiliki kedudukan tersendiri, kedudukan khusus. Sudah dengar hadis ini saya. Infak terbaik adalah untuk keluarga terdekat. Apakah keluarga dekat itu sebatas mahrum atau keluarga besar yang masih ada garis keturunan? <clears throat> yang ada garis keturunan yang dimaksud dengan silaturahim ya adalah yang punya garis keturunan. Silah itu sambungan ya ikatan rahim yaitu rahim wanita. Bagaimana ciri istri yang bersyukur atas pemberian suami? Apakah istri boleh nawar-nawar atau minta lebih atau komentar-komentar lain yang cenderung membuat suami jadi tidak nyaman? Itu tadi, Mas perhatikan yang halal, yang penting banyak, itu apa-apa. Boleh seperti itu. Ya masalah seperti ini adalah kembali kepada Allah berfirman ashruhunna bil ma'ruf pergauli istri itu dengan ma'ruf ma'ruf itu urf urf itu adalah kebiasaan wanita di tempat tersebut biasa belanjanya berapa sebulan 200 juta 200 <laughs> juta habis sebulan ya sudah 200 juta habis sebulan ya kemudian dia enggak oh, nggak apa-apa ya jangan 200 juta 2 juta nggak apa-apa rela nggak ada masalah Ya. Kembali kepada orang. Nah orang ini kembali kepada kerelaan ya kerelaan istri. Maka istri yang kona'ah ya itulah yang paling baik. eh, <clears throat> Seperti Fatimah binti Rasulullah, ya, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Wasallam minta membantu kepada Rasul. Ya, karena Ali tidak kasih pembantu. Ali suaminya Ali bin Abi Thalib tidak kasih pembantu. Apa kata Nabi? Maukah aku berikan kepada engkau yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu? Setiap malam baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Nah itu lebih banyak dalam pembantu. Allah alam apakah setelah baca itu diberi kekuatan untuk kerjakan kerjaan rumah. Tolong aku bisa praktekkan di rumah nanti. Tapi apa? Ya sah-sah saja istri minta pada suami, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, namanya istri adalah teman yang paling dekat dengan kita hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Istri itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri sampai diibaratkan sebagai seperti pakaian. Dan pakaian kan menutup aurat. Suami ibu-ibu misalkan jalan ya, di perubahan di jalan, celananya sobek. Apa ibu-ibu mengatakan, eh itu lihat tuh, suara celana celana gua aku sobek. Apa begitu? nah mungkin. Pasti dia kejar dirangkul. Mas, celananya sobek, pulang, lu ganti. Ditutup lain Nah, seperti itulah suami istri saling melindungi sehingga tidak ada masalah seandainya istri minta sesuatu kembali kepada kemampuan suami. Yang tidak bersyukur, ya seperti yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya uritunna, nar, ya, fa ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka ternyata yang paling banyak penghuninya para wanita. Ya subhanallah beliau pun asyik Apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah? Oh, tidak, tapi tidak bersyukur kepada suaminya. Apa maksudnya tidak bersyukur pada suaminya? Yaitu apa? Ketika suaminya melakukan kesalahan sekali, dia mengatakan maroaitu minka khairan Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Nah, ini. ini baru tidak bersyukur. Ya. Tidak bersyukur kepada tidak bersyukur pada suaminya. Oleh karena itu ibu-ibu disuruh istri sujud sama suami seandainya boleh. Lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al atas an li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Jadi boleh ya minta sama suami boleh. Saat bagaimana dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah Kenapa kita disuruh meminta dunia Bukan minta dunia, minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Ya. Disuruh minta kebaikan di dunia. Para ulama menjelaskan kebaikan di dunia itu ya seperti apa? Rezeki yang halal, seperti apa? Seperti kebahagiaan, itulah kebaikan di dunia. Dan memang kita disuruh minta kepada Allah, minta apa saja. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fas'al Seperti apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik, yang thayyiban. wa amalan mutaqabbal. Kenapa dunia didahulukan dari akhirat dalam lafaz doa tersebut? Diminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya karena kita hidup di dunia ini. Hidup hidup kita hidup di dunia. Dan disuruh minta kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu banyak. Seperti tadi ya, solehah kebaikan di dunia. Anak yang soleh solehah kebaikan di dunia Waktu yang berkah kebaikan dunia, termasuk harta yang halal kebaikan di dunia. <clears throat> Ustaz bolehkah saya nolongin adik kandung Dia bekerja di pabrik dengan syarat harus bayar 3 juta Sekarang kalau di daerah saya Kalau tidak bayar Tidak diterima Kalau bukan dari saya tidak ada yang bisa bantu, cuma saya niatnya supaya dia kerja, takut keburu tua malah susah cari kerja. Dia sudah kemana-mana, ya ngelamar kerja tapi tidak bisa. Kalau bayar 3, juta pasti diterima. <clears throat> Kita bahas masalah definisi yaitu menjual, ya, menjual. Riswa. Ar-riswa ah, definisinya itu apa? I'ta'ul riswa. Riswa. I'ta'ul syai' ya, di ajli ahdi hakil ghair. Hakil ghair. Memberi sesuatu untuk mengambil haknya orang lain. Itu namanya riswa. Itu namanya menjual. Ya. Tapi kalau sudah dites sesuai dengan syarat sudah ada seperti tender, kita sudah sesuai. Ya. Sesuai dengan spek yang diminta, semua kita tidak ada hal yang tapi dia kalau enggak kasih kita enggak dikasih. Itu enggak ada masalah. Ya. Atau kita ngurus surat sesuatu, kemudian kita benar, tapi tidak boleh kita harus bayar, bukan termasuk risma, karena tidak mengambil haknya orang lain. Tapi kalau riswa itu ya adalah memberi sesuatu dalam rangka menggugurkan haknya orang lain. Sekolah misalkan, ya ada lima orang yang hak untuk untuk bisa masuk. Kemudian orang lain nggak punya hak karena nggak bisa masuk, dia bayar itu namanya suap. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau tadi kalau tidak ada ujian macam-macam, mau yang masuk kerja bayar tiga juta. Ya, semua siapa saja, ah, nggak masalah, nggak apa nggak Atau dia dites lulus harusnya, kamu lulus harusnya, tapi kamu harus bayar. Ya, ini kan dia sudah kasih tahu, kamu lulus harusnya, ya ini, nah, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, karena dia tertolongi, karena dia ingin mengambil haknya. Ya, ini penjelasan ulama bukan penjelasan saya. Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana jika ada seorang akhwat yang masih dalam tanggungan orang tua Pergi meninggalkan daerah asalnya Dengan izin orang tua tanpa disertai mahrum Perginya keluar kota dengan niat mencari rezeki Karena orang tuanya kurang mampu memenuhi kebutuhannya Dan mencari besar ini karena dia di daerah asalnya belum pernah dia temui ada kajian sunnah dan belum pernah dia temui Alangkah seseorang yang telah mengenal sunnah namun yang ada hanya berbagai macam kebidahan. Apa hal itu sudah cukup menjadikan awal itu meninggalkan daerah asal. Dicari teman, jadi mahrum atau antum mahrum ini. Ketika safar itu tidak boleh harus harus mahrum. Nabi bersabda, لا تسافر al إلا illa ذي محرمين Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama dengan mahramnya. Maka ketika dia safar perjalanan harus ada mahram, nggak boleh tidak. Nah sampai di tempat akan dia ter, apa menurut ilmu atau bekerja asalkan kerja tidak timbul fitnah, ya. <clears throat> Maka dia dia mungkin di sana nggak ada masalah. Tapi ketika dalam perjalanan itu harus ada ada mahrum, ya. Seperti uh, dari apa dari Yogyakarta misalkan ke Jakarta, perjalanan harus ada mahrum. Sampai di sini dia lihat mukim, nggak ada masalah. Kemudian mahrumnya pulang dia di sini mukim di sini, ya nggak ada masalah. Boleh. Oleh karena itu segera cari mahrum. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Bagaimana hukum zakat profesi? <clears throat> Para jamaah rahmati Allah, infak ya nafkah seperti Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allah ba'dahu ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu dari yang lain dan dengan sebab infak anfaku infak dari harta mereka kepada istrinya jadi pada istri kita beri apa In, infak atau naf nafkah nafkah sama infak sama infak untuk istri nafkah untuk istri <clears throat> ya Asodoko, as itu burhan kata Nabi <clears throat> Sedekah itu burhan, bukti dari keimanan. Nah, sedekah itu bisa wajib, bisa sunnah. Dan sedekah itu diberikan kepada orang yang bukan tanggungan dia. Kalau infak bisa kepada tanggungan dia, bukan tanggungan dia. Ya, infak. Seperti ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima ba'dahum ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. <clears throat> Laki-laki itu pemimpin bagi wanita disebabkan keutamaan satu dengan yang lain dan disebabkan oleh infak mereka. Nah ini infak mereka, nafkah mereka. Nah infak bisa kepada istri, bisa kepada orang lain. Tapi sedekah tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Zakat fitrah tidak boleh dikasih kepada ibu kita. Ya, zakat mal tidak boleh diberikan kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Karena yang menjadi tanggungan kita pertama istri, yang kedua anak. Atau yang kedua yang pertama anak, kedua istri. Yang ketiga ibu, yang ketiga ayah, yang Eh, yang pertama istri, dua anak, yang ketiga ibu, yang keempat ayah, yang kelima saudara perempuan yang belum punya suami, belum punya tanggungan, yang keenam saudara laki-laki. Maka sedekah nggak boleh kita berikan kepada mereka. Kalau kita infak, nafkah, maka pahala. Dapat pahala, sudah pasti dapat pahala, insya Allah. Ya kalau kita infak. Bahkan, nah, apa Nabi berikan perbandingan satu ya dinar, satu dirham engkau berikan kepada fakir miskin, satu dirham engkau berikan kepada jalan Allah, satu dinar, ya engkau berikan fakir miskin satu dinar kepada jalan Allah, satu dinar engkau berikan kepada istrimu, itu yang paling baik adalah yang diberikan kepada istrimu. Maka infak itu bisa kepada yang orang lain, bisa kepada tanggungan kita. Tapi kalau sedekah tidak boleh diberikan kepada tanggungan kita. Allah Bagaimana hukum zakat profesi? Zakat profesi itu tidak ada para jamaah. Ya, tidak ada. <clears throat> Diadakan dengan dalil ya waktu haqqahu waktu haqqahu yang hasadih berikan hak harta itu pada hari ketika panen nah dikiaskan dengan zakat pertanian panen nggak benar ya dengan zakat pertanian karena dianggap panen setiap bulan. Gak benar. Kenapa? Karena profesi di zaman Nabi ada. Di zaman sahabat ada. Ada gubernur, ada khalifah. Dapat apa namanya? Dapat gajian dari Baitul Mal. Ya, dan tidak pernah dikeluarkan zakat profesi para jamaah. Kalau ini dikiaskan kepada zakat pertanian, nggak mau nggak boleh mengkiaskan sesuatu yang sudah ada Ya, yang sudah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat ada profesi tapi tidak pernah dikeluarkan zakat profesi. Kalau orang berprofesi apa saja, kemudian gajinya melebihi gajinya 500 juta, 100 juta, 50 juta, dia lebih dari nisab, maka itu bukan zakat profesi namanya tapi zakat mal. Ya, tapi dia tunggu sampai setahun yang wajib haulnya. Ya, karena nisabnya 85 gram 24 karat. Kurang lebih 42 juta 500 kalau satu gramnya ibu-ibu lebih tahu 500 ribu. Ya. Nah, kalau punya uang seharga itu, maka kita keluarkan zakatnya. Itu pun kalau sudah setahun. Belum setahun, setiap bulan. Mau dimakan zakat mal, bukan zakat profesi. Boleh tidak? Boleh. Namanya takjilus zakat. Menyegerakan keluarkan zakat. Boleh, hukumnya boleh. Ya, tidak wajib sebagaimana hadis al tabar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kalau ditunggu setahun, hukumnya wajib. Setelah setahun wajib dikeluarkan. Tapi setelah setahun dipakai ya, kurang satu bulan diberikan mobil, ya ditabung sampai satu miliar, kasih mobil 500 juta, tanah sekian, habis tinggal ini puasa tinggal 30 juta kurang dari nisab maka nggak perlu dikeluarkan zakatnya tapi kalau pakai akal-akalan Allah Maha tahu ya jadi disiasati setelah menjelang zakat dikeluarkan dia belikan barang-barang tersebut maka Allah Maha tahu ini terhadap strategi antum seperti ini <laughs> tahu udah kaji insyaallah enggak insyaallah ya tapi tadi sudah dipelajari dia seperti bangkai kambing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya uh, eh, anak ingin teman anak saat ini kerja di bank konvensional dengan masa kontrak kerja setahun. Namun saat ini teman anak sudah mengetahui hukum bekerja di bank tersebut. Bila keluar sebelum habis maka dia dikenal penalti sekian juta. Lalu bagaimana sebaiknya? Teman anak tidak sanggup untuk bayar penalti tersebut. Gimana sebaiknya? Jelas kena semua ya tetap kerja sambil makan gajinya kena atau tetap kerja tidak dimakan gaji juga juga tetap kena ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan jangan sama dalam masalah dosa dan permusuhan ya oleh karena itu ya tinggal berapa juta ya dibagi sekian orang ada di sini dibantu insya Allah bisa. <laughs> Amin. Ya. ya. Kalau bisa memang kalau sudah tahu ya keluar. Kalau sudah tahu keluar. Hadapi segala risikonya insya Allah Allah akan beri pertolongan. Intan surullah yansurkum Bersabit abdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tolong berikan pengertian dan penjelasan akan haramnya musik dan tontonan film karena anak punya anak yang masih suka dengan musik. Suka sekali diskup untuk nonton. Padahal sudah ada sudah ada beri nasihat dan selalu mendakwahi kalau tontonan dan musik itu haram tapi tetap dilakukan. Tolong Para jemaah rahmati Allah, ya Ya, hewan Musi sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Sebagian manusia itu ada yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Namun hadis arti secara bahasa kata-kata kosong. Namun makna atau tafsir yang disampaikan oleh ulama tafsir seorang sahabat ahli tafsir yaitu siapa Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dinukil oleh eh, Ibnu Katsir ya beliau mengatakan apa kata Abdullah bin Mas'ud wallahu huwa al-ghina demi Allah itu adalah nyanyian Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Rawahu Bukhari an Abi Musa. Nabi bersabda, sungguh benar-benar akan ada dari umat ini yang menghalalkan pelacuran, menghalalkan baju sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini disejajarkan al-ma'azif kata Ibnu Hajar al-Asqalani alatul lahwi yaitu alat, alat musik. Disejajarkan keharamannya dengan minuman keras. Ya, dengan pelacuran dan dengan baju sutra bagi laki-laki. Satu saat kata Nabi akan ada dari umatku satu kaum-kaum yang menghalalkan pelacuran, menghalalkan baju sutra bagi laki-laki, menghalalkan berumur keras dan menghalalkan musik. Dan contohnya sekarang yang alat-alat musik sudah masuk ke masjid-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai personal, personal trainer di sebuah perusahaan fitness industri. Kerja saya termasuk pekerjaan yang baik menurut saya. Ya menurut antum ya. Karena membantu orang untuk olahraga agar menjaga kesehatan. Betul. Tetapi di dalam lingkungan kerja saya banyak aurat terbuka. Nah, itu yang tidak baik. Sudah tahu ini. Di setiap sudut lingkungan kerja lalu musik tidak berhenti di sana. Dan yang yang saya tidak bisa hindari bersentuhan dengan lawan jenis apalagi itu saudara ya. dan yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut apakah tepat keputusan saya tepat sekali stempel <laughs> <laughs> semoga Allah berikan pertolongan Semoga Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Dan jalan keluar yang halal masih banyak. Barang siapa yang karena berbuat karena Allah, Allah akan ganti tersebut. Tapi perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musola dekat rumah saya dalam pelaksanaan ibadahnya kadang terbiasa dengan pelaksanaan ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW karena orang yang Pemimpinnya terbiasa dengan ibadah tidak ada contoh tersebut. Satu saat ada orang yang memimpin sholat taraweh di musola tersebut. Orang tersebut mencontohkan bagaimana ibadah yang sesuai contoh Rasul. Dalam ceramahnya dengan hikmah. Apakah nasihat untuk menjauhi bid'ah tersebut menjadi amar ma'rufi mungkar karena dari yang memimpin musola tersebut mereka berkata bahwa adanya bid'ah hasanah kita yang baik. Iya, ya. Pertama, kata-kata bid'ah, maaf ini para jemaah, barangkali pada sebagian jemaah masih belum terbiasa mendengar itu, keluar dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بنواجد وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ya wafir riwayat riwayah wa doa latin bina orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak oleh karena itu wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para ulama rasyidin yang mendapat petunjuk hati-hati dari perkara yang baru karena perkara baru itu adalah bid'ah yaitu perkara baru dalam ibadah ini kata-kata bid'ah muncul dari lisan orang yang sama-sama kita cintai yaitu dari Rasulullah SAW dan Abdullah ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia melihat baik. Ya, meskipun manusia melihat bid'ah hasanah tapi semuanya sesat kata Ibnu Umar. Dan ibn Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan يراها حسنة fa زعم أن محمد Muhammad خان الرسالة Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dari urusan agama ini dan dikatakan hasanah, dikatakan baik, berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad itu khianat kepada agama ini, tidak menyampaikan semuanya, masih kurang, harus ditambah ini, ya. <clears throat> Pepatah mengatakan Azia fil kamal nuqsan, menambah sesuatu yang sudah sempurna itu merupakan kekurangan. Ya, agama ini sudah sempurna. Kalau ditambah justru menjadi aib. Kita jangan berinovasi dalam urusan agama. Biar kijang inovasi saja selalu berinovasi. Agama biarkan agama itu murni. Ya, murni agama itu biarkan. Kenapa? Menambah Semakin kreatif dalam agama, semakin apa? Semakin acak-acak, semakin air. Aziyadatu fil kamal nukson. Menambah sesuatu yang sudah sempurna, itu merupakan kekurangan. Apakah saudara berani mengatakan kepada seseorang, Masya Allah Pak, anak bapak hebat, kepalanya dua. Ya. Apakah berani begitu? Bisa disenekor sama bapak. Iya. Ya. Jangankan kepala dua, karena sempurna satu. Jangankan dengan dua kepala. Seorang bidan ngasih tahu sama kita, Pak, Alhamdulillah Pak, baik Bapak sehat, ya besarnya, <clears throat> panjangnya, ya. Cuma sayang Pak, jarinya tambah satu. Sayang, jari tambah satu. Karena apa? Karena yang sempurna lima. Sayang, tambah satu sayang. Karena yang sempurna lima. Jadi tambahan, menambah kepada sesuatu yang sudah sempurna bukan malah baik, tapi jadi ain adlukson. Ya, lebih-lebih dalam urusan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu. Sudah kusufran untukmu nikmatku. Aku rela Islam sebagai agama kalian. Nabi bersabda SAW, Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu anil nar illa wa qad buyina lakum rawahu Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Nabi bersabda, "Taraktukum 'ala mahajjatil baydha lailuha kana hariha la yaziwa anha illa halik." Aku tinggalkan kalian seperti terang benderang seperti tembok yang putih bersih. Terang. Sehingga kalau ada udara hitam akan kelihatan. Tidak akan menyimpang kecuali akan binasa. Maka agama ini sudah sempurna. Ketika kita menjelaskan perkara itu, ya itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun lihat situasi dan kondisinya. Terkadang ceramah seperti ini pembukaan saja inna inna asdaqal hadis kitabullah. Ya, wa hadis Muhammadin sudah ada yang keluar, ini sudah bicara kita. Maka kalau sudah tahu seperti itu, lebih baik tidak dulu. Sampaikan kebaikan yang lain karena belum frekuensi belum nyambung. Ya, frekuensi belum nyambung. Kita harus cari frekuensi yang tepat. Sebab tidak semua kebaikan dikeluarkan jadi baik para jemaah. Wala tasubul ladina idza Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah yang berakibat mereka menyembah Allah apa mencaci Allah tanpa ilmu. Sampai di sini ya sudah deadline sudah lewat. Ya Pak. Iya. Apa nasihat yang tepat bagi saudara kita yang masih uh, mengadakan acara ulang tahun, acara yang elegan dan seterusnya. Ya tentu saja apa namanya? Yang pertama kita doakan, doa pertama doa. Yang kedua ya kita tahadul tahabu salinglah kalian memberi hadiah saling memberikan rasa cinta ah, bawa hadiah ini hadiah bukan karena ulang tahun kamu kamu kemarin mengadakan ulang tahun itu tidak diajarkan oleh agama Islam. Itu mencontoh orang-orang di luar Islam, tasabbur bil kufar. Karena Nabi bersabda, "Man tasabbaha biqaumin Orang yang menyerupai suatu kaum termasuk bagian dari mereka. Nah, tapi kita harus bawa hadiah ini saya hadiah bukan karena ulang tahun ya. Ini kunci mobil untuk kamu. Nah, itu baru elegan. <laughs> ya. ya seperti pengantin, ada acara musik kita nggak datang, nggak ada masalah. Tapi datang setelahnya. Eh, maaf kemarin saya nggak bisa datang ya. Ini hadiah perkawinan, kasih kunci mobil. <laughs> Ya. ya, nggak eh, apa-apa kamu nggak datang, karena yang sudah datang uji mobilnya ini bang. <laughs> ya, ini sama kan. Ya, kita sudah nggak datang, kita kasih maki, kita kita katakan itu beda, kita katakan itu tasabub bil Ya, bisa runyam karena frekuensi belum belum nyambung. Oleh karena itu harus ada mukodima. Ini panjang, saya singkat. Yaitu apa? Mudaroh. Mudaroh itu apa? Sikap baik kepada orang dengan tidak mengorbankan nilai agama. Jangan mudah anak Mudah anak itu apa? Sikap baik dengan merupakan agama. Yang penting setor muka, bawa rombongan ngabisin konsumsi. Ya. Terus hadiahnya amplop cuma 100 ribu. Nah, tapi kita nggak datang acara karena ada acara maksiatnya. Kita datang setelahnya. Kita kasih hadiah ini spring bed. Ya ini kunci mobil. Ini lemari es. Nah, Masya Allah nggak apa-apa kamu nggak datang. <laughs> yang penting oleh-olehnya. Nah ini para jemaah. Itu juga harus ada mudor, mudor. Mudor itu sikap baik kepada orang dengan tidak mengorbankan agama. Bahasa lain kata Abul Khair yaitu nukar dunia untuk kepentingan agama. Yang tidak boleh mudahana. Mudahana itu nukar agama untuk kepentingan dunia. Itu mudahana. Waddu lau tudhinu Tudhinu. Muhammad orang musyrik itu mau mudahana asal kamu mau mudahana, mereka mau mudahana. Maka ketika Nabi ditawarkan Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun asalkan kamu mau nyembah Tuhan kami ketahuan barter turun surah kulia ya ayuhan kafirun sampai lakum dinukum waliya Insya Allah bisa diterima Pak.